من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima kaum muslimin muslimat saudara-saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besar rahmat dan ampunan Allah kepada kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi mari lihatlah Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang tidak pernah menutup pintunya untuk memberikan ampunannya yang sangat luas kepada kita sungguh banyak dan pasti tak terhitung nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu'ah andai kata kalian menghitung-hitung nikmat Allah la tuhsuha niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya oleh karena itu dalam kesempatan dan hari yang mulia ini marilah kita memuji Allah dan mengagungkannya atas anugerah melimpah yang diberikan kepada kita mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur sebagaimana Allah menegaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd bersyukur dengan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah penting karena Idul Adha juga Idul Fitri pada hakikatnya adalah rangkaian ketaatan-ketaatan kepada Sang Khalik sebelum sampai pada puncak hari raya seperti pagi hari ini. Bila dalam Idul Fitri, ketaatan-ketaatan itu dimulai dengan puasa sebulan penuh di siang hari dan qiyamul lail di malam hari yang disambung dengan mengeluarkan zakat fitrah maka dalam Idul Adha ketaatan itu dimulai dengan memperbanyak amal soleh di 10 hari pada bulan Dzulhijjah yang ditutup dengan perayaan hari ini. Demikian Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kita pahala yang luar biasa melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab Sunan Abi Dawud Sunan Tirmizi dan Sunan Ibn Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'dhamu inda Allah wa la ahabbu ilayhi al-'amalu as-salihu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai di sisi Allah melebihi beramal saleh pada 10 hari ini. Tidak ada hari sepanjang tahun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh melebihi 10 hari ini. Dan puncak 10 hari itu adalah hari ini. Banyak manusia berdoa kepada Allah agar bisa hidup sampai pagi hari ini. Mereka berdoa pagi, siang dan petang. Allahumma tawwil a'marana Ya Allah panjangkanlah umur kami agar kami bisa beramal pada tanggal 10 Dzulhijjah hari ini. Tapi ada yang lebih cepat menghadap Tuhannya dibanding doanya itu. Ternyata ajal mereka sudah sampai. Takdir yang ditetapkan Allah sudah tiba. Malaikat Israel datang mencabut nyawa. Saat ini masih terbayang wajah mereka kita masih ingat bagaimana mereka berbicara dengan kita, bercanda, tersenyum, dan menasehati kita. Saat ini, kala kita kembali dari tempat ini, mereka sudah tidak kita jumpai. Bahkan ada di antara mereka yang sebagian tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan hari ini karena berbagai udur berbagai ujian dan berbagai kondisi yang tidak memungkinkan. Maka saudara-saudaraku semua, wajiblah kita memuji Allah atas semua karunia ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud duai alhamdulillah. Semulia-mulianya zikir adalah mengucap la ilaha illallah dan semulia-mulianya doa adalah mengucap alhamdulillah maka bagi mereka yang sombong karena hartanya karena jabatannya karena kehebatannya lalu dia enggan memuji Tuhannya sungguh dia tidak akan pernah mencium bau surga apalagi memasukinya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibr tidak akan pernah masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji sawi sekalipun oleh karena itulah saudara-saudaraku di saat kita sedang menikmati kebahagiaan ini janganlah kita lupa untuk mendoakan sanak famili teman dan saudara kita yang saat ini mungkin masih terbaring lulai di atas pembaringan. Berjuang melawan penyakit yang ditimpakan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera meringankan penderitaan itu dan sembuh seperti sedia kala. Di saat kita saat ini sedang menikmati keberkahan ini Janganlah kita lupa mendoakan mereka yang masih bergelimang dengan dosa. Hati mereka masih tertutup, tak juga bersuai dengan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufik dan petunjuknya sehingga mereka kembali ke jalan Islam yang radiyatan mardiyah. Di saat kita sedang menikmati kegembiraan ini, Janganlah kita lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang dengan jiwa dan raganya melawan kebiadaban musuh-musuh Islam seperti yang kita saksikan saat ini di Chechnya, di Palestina, Syria, Irak, Bosnia, Filipina, Myanmar, Afghanistan dan belahan bumi lainnya. Hari ini mereka bukan sedang menyembelih kambing, sapi, kerbau atau unta. Tapi justru mereka lah yang diperlakukan seperti itu. Mari kita doakan mereka. Semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam. Mencabik kekuatan mereka. Dan mengembalikan Islam ke atas pangkuan para mujahidin itu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعقلي كلمتك إلى يوم الدين Saudara-saudaraku Di saat kita sedang menikmati kebahagiaan ini Janganlah kita lupa untuk mendoakan jarak famili Tahun kerabat Teman dan handai taulan Yang saat ini mungkin sudah wafat Dan berada di alam kubur Untuk memperjuangkan amal perbuatannya selama di dunia ini kita sampaikan kepada mereka semua Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa'akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal bar wa naqqihim min al kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas jamaah idul adha rahimakumullah ramai manusia berkumpul di atas muka bumi pada pagi hari ini. Lalu siapa di antara mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka yang punya jabatan? Allah tidak butuh itu karena Allah akan bertanya, sudah adilkah mereka dengan jabatannya itu? Atau apakah mereka yang punya harta melimpah? Harta tidak dibawa mati, Allah akan bertanya dari mana mereka mendapatkannya dan kemana dibelanjakan. Atau apakah mereka yang mempunyai banyak anak? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala justru akan bertanya, apakah mereka telah mendidiknya sehingga menjadi generasi yang soleh dan solehah yang menempel di dalam hatinya spirit Ismail Ismail baru abad ini yang mulia di sisi Allah sebagaimana Allah tegaskan inna akramakum indallahi atqakum hari raya Idul Adha adalah kisah tentang keluarga bertakwa dan mulia itu yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk peradaban manusia itulah kisah keluarga Ibrahim alaihissalam Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang bersamanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dedikasi Ibrahim alaihissalam yang hidup sekitar tahun 1686 sebelum masehi sebagai orang yang hanifan musliman orang yang lurus dan berserah diri. Dialah orang pertama yang dengan gagah berani menghancurkan patung-patung lambang kemusyrikan seraya meneriakkan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Kisah ini dimulai pada suatu hari tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah berupa seribu ekor domba, tiga ratus ekor sapi, dan seratus ekor unta. Orang-orang saat itu pada takjub. Bahkan para malaikat pun terkagum-kagum atas kurbannya itu. Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak lelaki, pasti akan aku sembelih karena Allah dan aku kurbankan kepadanya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai ungkapan tekad karena Siti Sarah belum juga mengandung saat itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah meninggalkan Mesir bersama istrinya Sarah dan dayangnya Hajar ke Palestina bersama semua ternak dan harta miliknya yang diperolehnya dari hasil usaha perdagangan di Mesir. Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Pertama-tama yang menggunakan stagen adalah Siti Hajar, ibu Nabi Ismail yang bertujuan untuk menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah yang telah lama menikah dengan Nabi Ibrahim tetapi belum juga mengandung. Tapi pada akhirnya terbukalah rahasia yang disembunyikan itu dengan lahirnya seorang anak yang bernama Ismail. Sebagai istri, Siti Sarah merasa dikalahkan oleh Siti Hajar. Dayang yang dinikahi Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu telah berusia 99 tahun. Hati Siti Sarah tidak kuat melihat suaminya lebih dekat kepada Siti Hajar. Sehingga ia meminta suaminya itu agar Siti Hajar diingatkan dari hadapannya dan pindah ke tempat yang sangat jauh. Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya keinginan istrinya tersebut dipenuhi. Berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar dan anaknya yang masih kecil Ismail dengan menaiki unta ke tempat nan jauh yang belum diketahui tujuannya. Ia hanya berserah diri kepada Allah Tuhan yang ia yakini akan menuntunnya kemana arah langkahnya. Unta yang ditunggangi tiga hamba Allah itu terus berjalan sampai akhirnya keluar kota, memasuki lautan pasir dan padang yang sangat terbuka. Terik matahari begitu pedih menyengat tubuh, dihias angin kencang dengan debu pasir yang berterbangan. Setelah berbulan-bulan, melalui perjalanan panjang melelahkan, berurai keringat dan air mata, Akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang disebut Mekah. Di tempat itulah ia meninggalkan Siti Hajar bersama Ismail putranya dengan hanya berbekal serantang makanan dan minuman. Siti Hajar cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya seorang diri bersama anaknya yang masih kecil. Di tempat yang begitu sunyi senyap, gelap gulita, tak ada tumbuhan, tidak ada air mengalir, hanya batu dan pasir kering yang ada di sekitarnya. Siti Hajar merintih dan menangis. Ia memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim alaihissalam sambil memohon belas kasihnya. Meminta agar ia tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang begitu hampa. Sementara itu, ia masih harus bertanggung jawab mengasuh anak kecil yang masih menyusu kepadanya. Mendengar keluh kesah Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega meninggalkannya sendiri bersama putra yang ia sayangi. Namun ia sadar bahwa apa yang dilakukannya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan suara lirih ia berkata kepada Siti Hajar, "Bertakwalah engkau Hajar kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya." Percayalah kepada kuasa dan rahmatnya. Dialah yang akan memerintah dan membawa kamu ke sini. Dan dialah yang akan melindungi dan menyertai kamu di tempat yang sunyi ini. Allah yang maha kuasa tidak akan pernah menelantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Tanpa rahmat dan barokahnya. Tetapi rahmat dan barakah itu akan turun kepadamu selamanya. Mendengar untayan kata dari Nabi Ibrahim itu, Siti Hajar segera melepaskan genggamannya dan menggenggaman dari baju Nabi Ibrahim alaihissalam dan melepaskan beliau menunggang untanya kembali ke Palestina dengan iringan cucuran air mata yang jatuh membasahi tubuh Ismail yang masih menyusu saat itu. Sementara itu hadirin rahimakumullah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan air mata ketika ia turun dari dataran tinggi Mekah menuju Palestina, tempat di mana istri pertamanya Siti Sarah dan putra keduanya Ishak alaihissalam sedang menunggu. Selama dalam perjalanan, Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya memohon perlindungan, rahmat, barokah dan rizki bagi putra dan Siti Hajar yang ditinggalkannya di Mekah yang masih sepi dan asing itu doa Nabi Ibrahim diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Sejak Nabi Ibrahim pergi Tinggallah Siti Hajar dan Ismail di tempat yang sunyi dan jauh serta harus menerima takdir ilahi dengan penuh kesabaran dan keyakinan penuh bahwa Allah akan melindunginya. Sementara bekal makanan yang dibawa dalam perjalanan akhirnya habis setelah dimakan beberapa hari. Maka dimulailah beratnya beban hidup yang harus ditanggungnya sendiri tanpa bantuan suaminya Ditambah lagi ia masih punya tanggung jawab menyusui Ismail. Sedangkan air susunya semakin lama semakin mengering karena kekurangan makanan. Sehingga Ismail tak henti-hentinya menangis karena tidak bisa meminum air susu dari ibunya. Siti Hajar menjadi bingung, panik dan cemas mendengar anak yang disayanginya menangis menyayat hati. Siti Hajar menoleh ke kiri dan ke kanan berlari ke sana kemari untuk mencari sesuap makan dan seteguk air yang bisa meringankan kelaparan dan meredakan tangis anaknya. Namun usahanya sia-sia. Siti Hajar pergi ke Bukit Sofa. Ia berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolongnya, namun hanya batu dan pasir yang ditemuinya di sana dari bukit Sofa ia melihat bayangan air mengalir dari atas bukit Marwah maka kemudian ia berlari ke bukit itu namun setelah sampai di sana yang dikira air ternyata hanya fata morgana demikianlah Siti Hajar berlari mondar mandir sebanyak tujuh kali antara bukit Sofa dan Marwah yang pada akhirnya ia terduduk lesu termenung lumai kepalanya terasa pusing dan hampir saja ia putus asa. Diriwayatkan bahwa pada saat berada dalam keadaan yang tidak berdaya dan hampir putus asa, datanglah malaikat Jibril kepadanya seraya bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau ini?" Siti Hajar menjawab, "Aku adalah hamba sahaya Ibrahim." Jibril bertanya lagi, "Kepada siapa engkau dititipkan di sini?" Siti Hajar menjawab, hanya kepada Allah. Lalu malaikat Jibril berkata, jika demikian engkau telah dititipkan kepada zat yang maha pemurah dan maha pengasih yang akan melindungimu, mencukupkan keperluan hidupmu dan tidak akan menyia kepercayaan ayah putramu kepadanya. Setelah percakapan itu, diajaklah Siti Hajar pergi ke suatu tempat di mana malaikat Jibril kemudian menginjakkan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah dan atas izin Allah segeralah keluar dari bekas telapak kaki Jibril itu air yang begitu jernih dalam sekejap air bekas injakan kaki Jibril alaihissalam tersebut melimpah kemana-mana kemudian malaikat Jibril berkata Zamzam yang artinya berkumpullah dan sampai sekarang air itu diberi nama Zamzam. Melihat air deras itu Siti Hajar gembira dan lega. Segera, segeralah ia membasahi wajahnya dan wajah serta bibir putranya dengan air keramat itu sehingga terlihat segar kembali. Berkat air ini datanglah burung-burung mengelilingi daerah yang ada airnya tersebut Burung-burung itu kemudian menarik perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Mekah. Mereka mengetahui dari pengalaman bahwa di mana ada terlihat burung di udara, maka di bawahnya juga terdapat sumber air. Sejak itulah suku Jurhum memindahkan perkemahannya ke tempat sekitar Zamzam. Kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Siti Hajar karena kehadirannya bisa menghilangkan kesunyian dan kesepian yang selama ini dirasakan. Siti Hajar bersyukur kepada Allah telah membuka hati orang-orang itu untuk datang meramaikan dan memecah kesunyian. Diriwayatkan bahwa setelah Nabi, Isra Nabi Ismail dewasa, dia menikah dengan gadis dari suku Juhum ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mekah untuk mengunjungi Siti Hajar dan Ismail putra yang sangat dirindukannya itu. Dan ketika Ismail menginjak usia kira-kira tujuh tahun, ada yang berpendapat 13 tahun. Pada malam ke-8 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi ada seruan Hai Ibrahim, penuhilah nadarmu atau janjimu itu. Pagi harinya beliau pun berpikir dan merenung apa arti mimpinya itu. Apakah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala atau bisikan setan? Dari sinilah kemudian tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari tarwiyah, artinya berpikir atau merenung. Pada malam ke-9 bulan Dzulhijjah, beliau bermimpi sama dengan sebelumnya pagi harinya beliau tahu dengan yakin mimpinya itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala maka hari ke-9 disebut dengan hari Arafah artinya mengetahui dan bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah malam berikutnya beliau mimpi lagi dengan mimpi yang serupa maka keesokan harinya beliau bertekad untuk melaksanakan nazarnya atau janjinya untuk menyembelih putranya karena itulah hari itu disebut dengan Yaumun Nahar hari penyembelihan kurban dalam riwayat lain dijelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi pertama kalinya beliau memilih 100 ekor domba gemuk untuk disembelih sebagai kurban Tiba-tiba api datang menyantapnya. Beliau mengira bahwa perintah dalam mimpi itu sudah terpenuhi. Untuk mimpi kedua beliau memilih seratus ekor unta gemuk untuk disembeli sebagai kurban. Tetapi lagi-lagi api datang menyantapnya dan beliau mengira perintah dalam mimpinya itu telah terpenuhi. Pada mimpi untuk ketiga kalinya seolah-olah ada yang menyeru Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahkanmu ya Ibrahim agar menyembeli putramu Ismail. Beliau terbangun seketika ketika mendengar seruan ini langsung memeluk Ismail dan menangis hingga datang waktu subuh. Untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Beliau menemui istrinya Siti Hajar terlebih dahulu. Beliau berkata kepada Siti Hajar, dan dagilah putramu dengan pakaian yang paling bagus sebab dia akan kuajak untuk bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajar pun segera mendandani Ismail dengan pakaian paling bagus serta meminyaki dan menyisir rambutnya. Kemudian beliau bersama putranya merangkak menuju lembah di daerah Mina dengan membawa seutas tali dan segala pedang. Saat itu para hadirin, Iblis terkutuk luar biasa sibuknya dan belum pernah sesibuk itu. Ismail yang melihatnya segera mendekati ayahnya dan memeluknya. Hai Ibrahim, tidakkah kau perhatikan anakmu yang tampan dan lucu itu? Seru Iblis. Benar, namun aku diperintahkan untuk menyembelihnya. Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah gagal membujuk ayahnya, Iblis datang menemui ibunya Siti Hajar. Mengapa engkau hanya duduk-duduk tenang saja di sini? Padahal suamimu membawa anakmu untuk disembelih. Goda iblis. Kau jangan berdusta kepadaku. Mana mungkin seorang ayah tega membunuh anaknya? Jawab Siti Hajar. Mengapa ia membawa tali dan sebilah pedang kalau bukan untuk menyembelih putranya? Rayu iblis lagi. Untuk apa seorang ayah membunuh anaknya? Jawab Hajar balik bertanya. Ia menyangka bahwa Allah memerintahkannya untuk itu, wahai Hajar. Maka kemudian Siti Hajar menjawab, seorang nabi tidak akan ditugasi berbuat kebatilan. Seandainya itu benar, nyawaku sendiri siap dikorbankan demi tugas mulia itu. Hanya nyawa anakku itu belum berarti apa-apa. Iblis gagal untuk kedua kalinya, namun ia tetap terus berusaha untuk menggagalkan upaya penyembelihan Ismail. Maka ia menghampiri Ismail seraya membujuknya. Hai Ismail, mengapa engkau hanya bermain dan bersenang-senang di sini? Padahal ayahmu mengajakmu ke tempat ini untuk menyembelihmu. Kau dusta, Kenapa ayah harus menyembelih diriku Daud Ismail? Ayahmu menyangka bahwa Allah memerintahkannya untuk itu. Kata iblis meyakinkan. Demi perintah Allah, aku siap mendengar, patuh dan melaksanakan dengan sepenuh jiwa dan ragaku. Jawab Ismail bantah. Ketika iblis hendak menggodanya lagi para hadirin, mendadak Ismail memungut sejumlah kerikil di tanah dan langsung melemparkannya ke arah iblis sehingga butalah mata kirinya maka kemudian iblis pergi jauh-jauh dengan tangan hampa dari sinilah kemudian dikenal ada kewajiban jumrah atau melempar kerikil hadirin rahimakumullah sesampainya Nabi Ibrahim di Mina barulah Nabi Ibrahim berterus terang berbicara kepada putranya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu Maka pikirkanlah apa pendapatmu Maka kemudian Ismail menjawab Ya abatif alma tu'mar Satajiduni insyaallahu minas sabirin Hai bapakku Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, menurut satu riwayat bahwa Ismail diganti dengan seekor domba kibas yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil dan selama itu domba itu masih hidup di surga. Malaikat Jibril datang membawa domba kibas itu dan ia masih sempat melihat Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya ke leher putranya. Dan pada saat itu juga semesta alam beserta seluruh isinya bertakbir Allahu Akbar mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kedua umatnya dalam menjalankan perintahnya. Melihat itu malaikat Jibril terkagum-kagum atas kesabaran Ibrahim alaihissalam lantas mengagungkan asma Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nabi Ibrahim alaihissalam menyahut La ilaha illallah wallahu akbar Kemudian Ismail mengikutinya Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd demikianlah perjalanan sejarah itu menjadi ibrah bagi kita bahwa mereka yang taat dan sabar akan selalu bersama Tuhan semesta alam Inna ma'as sabirin sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar keluarga Ibrahim alaihissalam pada akhirnya menjadi teladan bagi manusia sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat ada beberapa keluarga yang mengikuti keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Keluarga Imran adalah keluarga biasa. Akan tetapi keluarga Imran adalah keluarga yang taat dan mentauhidkan Allah oleh karena itu, ia mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dalam sejarah kehidupan para sahabat, ada di antara manusia yang juga memberi keteladanan kepada kita tentang bagaimana berkorban karena Allah, berkorban untuk taat kepadanya. Adalah Suhaib yang berniat untuk hijrah ke Madinah, tetapi ia dihalang-halangi oleh kaum Quraisy Suhaib berkata kepada mereka, Wahai kaum Quraisy, aku adalah pemanah yang ulung yang tidak pernah meleset panahku dari sasaran. Kalau aku mau, akan aku panah kalian satu persatu sehingga menemui ajalnya di sini. Atau biarkan aku pergi ke Madinah dan aku tinggalkan semua hartaku di sini untuk kalian agar aku bisa, bisa berjumpa dengan kisah yang sangat aku rindukan dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan turun ayat wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad dan dari sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah dan Allah Maha Pengampun dan terhadap hamba-hambanya. Hadirin rahimakumullah, dari atas mimbar yang sangat mulia ini, saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu li walakum fil Qur'anul Azim. Wa nafa'ani wa iyakum bima fihi al ayat wa zikril hakim.